Khabar ada dua macam. mufradun wa ghairu mufradin. Yang pertama khabar mufrad, yang kedua khabar ghairu mufrad, khabar yang bukan mufrad. Qala syarih berkata pensyarah al-mufradu fi hadzal bab ma laysa bi jumlatin wa la syabihin biha. Mufrad dalam bab ini dalam bab mubtada dan khabar adalah sesuatu yang bukan jumlah dan bukan pula menyerupai jumlah. Ini yang perlu kita catat. Ya. Dikarenakan mufrad dalam bab yang lain belum tentu yang dimaukan adalah sesuatu yang bukan jumlah dan bukan pula menyerupai jumlah. Seperti misalnya kita telah yang kita pelajari mufrad dalam bab i'rab. Mufrad dalam bab i'rab artinya apa? Sesuatu yang bukan musanna, bukan pula jamak. Itu dalam bab i'rab. Namun mufrad dalam bab ini adalah sesuatu yang bukan jumlah dan bukan pula menyerupai jumlah. Qala wa ghairul mufrad dan sesuatu yang bukan mufrad ya khabar yang bukan mufrad al jumlatu wa syibhuha adalah khabar yang berbentuk jumlah dan yang menyerupai jumlah wa huwa dzarfu wal jaru wal majrur yang menyerupai jumlah adalah dzaraf kata keterangan tempat wal jaru wal majrur dan jar majrur dan ini bisa kita rinci lagi. Ya, jumlah ada dua macam. Ada jumlah ismiyah, yakni susunan mubtada khabar, dan ada pula jumlah fi'liyah, susunan fi'il dan fa'il. Sehingga kalau dirinci, khabar yang bukan mufrad ada empat macam. Yang pertama khabar yang berbentuk jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah, yang ketiga khabar yang berbentuk zaraf, yang keempat khabar yang berbentuk jar dan majrur. Ini empat macam khabar yang bukan mufrad. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala fal mufradu nahwu qaulika khabar yang mufrad contohnya adalah ucapanmu Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Fa Zaidun mubtada, maka Zaid adalah mubtada. Wa qa'imun khabaruhu dan qa'imun khabarnya, khabar mubtada. Wa huwa mufrad dan qa'imun di sini mufrad li'annahu laisa jumlah dikarenakan dia bukan jumlah, tidak berbentuk jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Sehingga disebut mufrad. Wa kadzalika demikian pula az-zaidani qaimani. Contoh yang lain az-zaidani qaimani. Dua orang Zaid keduanya berdiri. Wa zaiduna qaimuna. Orang-orang yang bernama Zaid mereka berdiri. Wal hindatu qaimatun. Orang-orang yang bernama Hindun mereka berdiri. Fal khabaru fi hadhil musuli kulliha mufrad. Maka khabar pada contoh-contoh ini semuanya disebut khabar mufrad. Az-Zaidani qa'imani qa'imani khabar mufrad. Az-Zaiduna qa'imuna qa'imuna khabar mufrad. Al-Hindatu qa'imatun qa'imatun khabar mufrad. Wa in kana musannan aw majmu'a. Walaupun berbentuk musanna atau berbentuk jamak. Qa'imani berbentuk musanna. Qa'imuna berbentuk jamak mudzakkar salim, qaimatun berbentuk jamak muannats salim. Namun semuanya disebut khabar mufrad. Kenapa? Li'annahu laisa bijumlah. Dikarenakan bukan berbentuk jumlah. Qala kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala mengatakan wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Dan khabar yang bukan mufrad ada empat macam. Al-jar wal majrur. Yang pertama khabar yang berbentuk jar majrur. Wa dzarfu yang kedua, zaraf. Kata keterangan tempat. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Yang ketiga, fi'il bersama fa'ilnya. Ini lebih dikenal dengan sebutan jumlah fi'liyah. Wal mubtada' ma'a khabarihi. Dan yang keempat, susunan mubtada' khabar. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan jumlah ismiyah. Qala syarah berkata pensyarah. Al-jar wal majrur wal zarfu jar majrur dan dzaraf syabihani bil jumlah. Keduanya menyerupai jumlah. Disebut syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Wahuma yata'allaqani bimahzufin, Dan keduanya yakni dzaraf dan jar majrur keduanya berkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Takdiruhu kainun au mustaqirrun au kana awistaqarra Takdirnya adalah sesuatu yang dibuang itu adalah lafat kainun atau lafat mustakirun. Lafat isim yaitu lafat kainun atau mustakirun. Atau yang dibuang adalah lafat fi'il. Fi'il kana atau la, fi'il istaqarra. Nah, sesuatu yang dibuang inilah pada hakikatnya adalah khobar. Nah, namun karena dibuang maka kemudian jar majrur dan zorof tersebut yang kemudian disebut khobarnya. Namun ketika jar majrur dan dzaraf menjadi khobar maka keduanya mesti berkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Entah itu fi'il, entah itu isim yang dibuang. Qala wa yarji'ani fi taqdiri ila mufrad in qaddara kainun aw mustaqirrun. Dan keduanya yakni dzaraf dan jar majrur secara takdir kembali ke mufrad apabila ditakdirkan yang dibuang adalah kainun atau mustaqirun. misalnya contoh zaidun fiddari di sini fiddari khabarnya berbentuk jar majrur lafat fiddari menurut ahli nahu itu berkaitan dengan sesuatu yang dibuang apa takdirnya? Takdirnya adalah lafat kainun. Jika ditakdirkan isim. Atau takdirnya kana. Fi'il kana. Jika ditakdirkan yang dibuang itu fi'il. Zaidun fiddari. Ay zaidun kainun fiddari. Yani Zaid ada di rumah. Atau ditakdirkan fi'il zaidun fiddari. Takdirnya zaidun kana fiddari. Zaid berada di dalam rumah. Ya kalau ditakdirkan yang dibuang itu isim, isim kainun maka zorof atau jar majrur kembalinya ke mufrad. Nah. Wa ilal jumlah ingkut qaddara kana aw istaqarra. Dan keduanya yakni jar majrur dan zorof kembali ke jumlah, jumlah fi'liyah jika ditakdirkan yang dibuang adalah fi'il. Fi'il kana atau fi'il istakorra. Jika ditakdirkan pada contoh Zaidun fiddari, takdirnya Zaidun kana fiddari, maka lafat fiddari, ya pada hakikatnya merupakan khobar jumlah. Ya dikarenakan ditakdirkan jumlah fi'liyah, fi'il yang dibuang sebelumnya. Naam. Qala fakana wastaqarra fi'lani. Maka kana dan istakorro keduanya adalah fi'il yang merupakan sesuatu yang berkaitan dengan dengannya zaraf dan jar majrur yang menjadi khabar. Wa fa'iluhuma dhamirun mustatirun ya'udu 'ala al-mubtada. Dan fa'ilnya, fa'il kana dan istaqarra itu adalah dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Fahiya jumlatun fi'liyah. Maka kana dan istaqarra yang dibuang itu merupakan jumlah fi'liyah dikarenakan tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il kana dan fa'il yang berbentuk domir mustatir. Domir yang tersembunyi yang kembali ke, kepada mubtada. Sehingga pada hakikatnya khabar yang berbentuk jar majrur atau khabar yang berbentuk zaraf pada hakikatnya khabarnya adalah khabar mufrad jika yang ditakdirkan yang dibuang itu isim atau kita katakan khabarnya pada hakikatnya adalah khabar jumlah jumlah fi'liyah jika ditakdirkan fi'il yang dibuang yang berkaitan yang berkaitan dengan sesuatu yang dibuang tersebut jerman juru dan dan zorof. nah kalau kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah taala pensyarah menjelaskan wa qawluhu wal fi'lu ma'a ucapan Ibnu Ajurrum fi'il bersama dengan fa'ilnya Hadhihi hiyal jumlatul fi'liyah. Ini inilah yang lebih dikenal dengan sebutan jumlah fi'liyah. Wal mubtada ma'a khabarihi. Dan ucapan Ibnu Ajurrum mubtada bersama khabarnya hadhihi hiyal jumlatul ismiyah. Inilah definisi jumlah ismiyah. Ini susunan mubtada bersama khabar. Naam. Qala thumma massala al-arba'ata allati dhakaraha. Kemudian Ibnu Ajurrum memberikan contoh empat macam khobar yang beliau sebutkan. Beliau contohkan masing-masing. Khobar yang berbentuk jar contohnya apa? Khobar yang berbentuk zorof, contohnya apa? Khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah, khobar yang berbentuk jumlah ismiyah. Beliau sebutkan contohnya masing-masing. Faqala al-Imam Ibnu Ajur mengatakan nahwu Zaidun fid dari. Zaid berada di dalam rumah. Hadza misalun liwuqu'il khabari bil jari wal majrur. Ini contoh khabar yang berbentuk jar majrur, fid dari jar majrur yang, dan dia ter, berkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Takdirnya kainun atau kana. Mustaqirrun atau istaqarra. Wa Zaidun indak. Contoh yang kedua, Zaidun indak. Hadza misalun liwuqu'ihi bidzarfi. Ini contoh khabar yang berbentuk zarf. Zoraf indaka Zaid ada di sisimu. Indaka di sini berkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Bisa jadi yang dibuang itu isim, isim kainun atau mustaqirrun atau bisa jadi yang dibuang itu fi'il, fi'il kan atau fi'il istaqarra. Wa Zaidun qama abuhu. Zaid ayahnya berdiri. Hadza mithalun liwuqu'ihi bil fi'li ma'a fa'ilihi. Ini contoh khabar yang berbentuk fi'il bersama fa'ilnya fi'il qama dan fa'ilnya adalah abuhu. Waqad taqaddama anna dhalika yusamma al-jumlah al-fi'liyah dan telah lewat bahwasanya itu disebut jumlah fi'liyah. Sehingga i'rabnya Zaidun mubtada khabarnya adalah qama abuhu berbentuk jumlah fi'liyah susunan fi'il fa'il. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid budaknya pergi. Hadza mithalun liwuku'ihi bil mubtada' ma'a khabarih. Ini contoh khabar yang berbentuk mubtada' khabar. Ini contoh khabar yang tersusun dari mubtada' dan khabar. Wa yusamma aidan bil jumlatil ismiyah dan disebut pula dengan sebutan jumlah ismiyah. Sehingga i'rabnya Zaidun mubtada' jariyatuhu zahibatun khabarnya. Khabarnya tersusun dari susunan mubtada' khabar yang lebih dikenal dengan sebutan jumlah ismiyah. Qala fa Zaidun mubtada awal, maka Zaid adalah mubtada yang pertama. Wa jariyatuhu mubtada'un tsanin. Jariyatuhu adalah mubtada yang kedua. Wa zahibatun khabar lil mubtada ats-tsani. Dan lafat zahibatun khabar bagi mubtada yang kedua. Khabar bagi lafat jariyatuhu wal jumlah al mubtada ithani wa khabarihi fi mawdi'i raf'in dan jumlah yang tersusun dari mubtada yang kedua bersama khabarnya yakni jumlah yang tersusun dari lafadz jariyatuhu zahibatun berada pada posisi rafa khabarul il awal sebagai khabar bagi mubtada yang pertama qala wala budda fil jumlah idza waqa'at khabaran lil mubtada' اسمية كانت أو فعلية من ضمير فيها يعود على المبtada dan harus dipersyaratkan pada jumlah apabila menjadi khabar bagi mubtada baik jumlah tersebut adalah jumlah ismiyah atau ataukah jumlah fi'liyah dipersyaratkan mengandung domir yang kembali kepada mubtada ini syaratnya syarat khabar berbentuk jumlah Syaratnya jumlah tersebut mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Qala fadhamiru fil jumlatil fi'liyah alha min abuhu. Maka domir yang ada pada jumlah fi'liyah pada contoh Zaidun qama abuhu domirnya adalah ha dari kalimat abuhu. Abuhu hu itu domirnya yang kembali kepada mubtada, kembali ke Zaid. Wa fil jumlatil ismiyah alha min jariyatuhu. Adapun pada jumlah ismiyah, pada contoh Zaidun jariyatuhu zahibatun, dhamirnya adalah dhamir ha. Pada kalimat jariyatuhu. Hu jariyatuhu, hunya ini kembali kepada mubtada yang mubtada Zaid. Nah, Zaid budaknya. Ya budaknya Zaid. Nyanya kembali kepada Zaid.